yang saya hormati panitia KIS 5 khususnya Ustaz Hamid Ali Abu Hamidah yang saya hormati para asatidah yang lebih dahulu berdakwah di kota Jubail ini dan yang saya hormati para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk datang ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala segala puja kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang memang karena dia kita berada di atas muka bumi ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Satu persatu dari kita kalau berusaha untuk menghitung dan mencatat nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang bisa. Kalau ada orang baik, orang kaya, memberi Anda uang 100 juta. Berapa tahun Anda akan mengingat kebaikan dia? Berapa lama Anda akan menceritakan kebaikan dia kepada orang lain? Wah, fulan, Anda dibantu dengan dia dikasih duit 100 juta sampai mati Anda akan ingat dengan kebaikan orang itu. Bagaimana dengan kebaikan Allah Jalla Jalla yang sejak kita berada di perut ibu kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Tanpa kita bisa berdoa, tanpa kita bisa berusaha. Tapi Allah memberikan rizki kepada kita tatkala kita menjadi jajanin di perut ibu kita. Dan nikmat yang terbesar setelah kita terlahirkan di dunia ini adalah nikmat hidayah kepada Islam. Kalau Anda melihat orang-orang di kota Bali atau di Pulau Bali, Pulau Dewata, mereka meminta-minta kepada patung. Nah, untuk bila hidupnya diabdikan kepada patung-patung yang mereka buat dengan tangannya mereka kita Alhamdulillah kita menyembah dan beribadah kepada pencipta kita yang memang hanya dia yang berhak untuk disembah maka kembali kita ucapkan Alhamdulillah atas nikmat itu nikmat lain yang besar yang Allah berikan kepada kita dan semua nikmat Allah besar nikmat akal pernah melihat orang gila jalan di jalan tanpa pakaian rambutnya kusam kusut telanjang subhanallah kita dikasih akal sama Allah subhanahu wa ta'ala Bayangkan kalau Anda seperti orang gila itu, bagaimana kira-kira orang lain melihat Anda? Maka kembali lagi, Alhamdulillah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Nikmat besar lain yang Allah berikan kesehatan pada diri kita. al akhirah kesembuhan. Berapa banyak di antara kita yang memiliki bos, memiliki kafil, yang kaya. Tapi kesia, Minum teh nggak boleh pakai gula. Mau makan daging kambing takut kolesterol. Anda lihat tukang-tukang becak nggak pernah takut kolesterol mereka. Nikmat makan. Ada orang yang punya kekayaan miliaran tapi mau minum gula, mau minum teh manis nggak bisa. Mau makan es krim nggak bisa. Mau makan kambing nggak bisa. Kembali lagi kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya sempat bertemu dengan seorang dokter yang memiliki pasien supaya kita tahu betapa besar nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pasien itu terkena kanker di matanya. Akhirnya matanya harus diangkat. Yang saja. Kanker itu terus masuk ke mata kirinya, diangkat mata kirinya. Tidak bisa melihat. Kanker itu terus menjalar ke hidungnya, diangkat hidungnya menjalar ke rahangnya, butuh duit banyak untuk berobat. Tapi dia tidak bisa melihat Tidak bisa kembali menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain Maka atas nikmat yang Allah berikan kepadamu bin Ahmad rabbika Fahati Ceritakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang kedua salawat dan salam Allahumma salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im ala abdika ya Allah mudah-mudahan salawat dan salam selalu dicurahkan kepada Nabi kita kekasih kita yang karena beliau Islam itu sampai kepada kita maka apa susahnya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau dengan banyak-banyak salawat untuk beliau Berapa kali Anda baca salam buat Rasul SAW? Anda berapa kali mas kira-kira baca salawat dalam sehari? Sepuluh? Sepuluh kali? Ada yang baca salawat dua ratus kali? Ada yang lima ratus kali? Salawat yang wajib kita baca ada pada sholat jelas insya Allah semuanya baca salawat. Berarti berapa kali kita baca salawat? Lima atau sepuluh kali baca salawat. Terlalu bahagia kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ingat salawat yang kita bacakan buat beliau adalah kembali kepada kita. Beliau tidak butuh salawat dari kita. Karena apa? Allah dan para malaikat itu membaca salawat buat beliau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tapi Allah menginginkan kebaikan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu Dan jelas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca satu salawat buat aku, satu sholat Allah akan membalasnya dengan sepuluh kebaikan. Maka jangan pernah lidah anda kering dan mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Para hadirin yang Allah SWT pada hari ini hari yang sangat mulia ini. Hari diciptakannya Nabi Adam, hari diturunkannya Nabi Adam dari surga dan hari yang telah Allah akan dirikan hari kiamat pada hari Jumat. Hari ini hari sangat mulia Sayyidul Ayyam. Saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin di Indonesia nggak mimpi saya akan berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu dari berbagai kota di Indonesia, dari berbagai pulau di Indonesia. Tapi Allah kumpulkan kita bersama di tempat ini. Kita tidak pernah ada janji untuk berjumpa di sini. Tapi itulah keindahan takdir ilahi Allah Jalla Jalal yang mengatur semuanya. Maka saya berterima kasih yang banyak sekali pada bapak-bapak yang telah menyempatkan hadir di sini dan mudah-mudahan perjumpaan ini akan berlanjut dengan perjumpaan selanjutnya walaupun tidak di dunia insyaallah di surga amin ya rabbal alamin sebagaimana disampaikan oleh panitia kajian kita hari ini adalah tentang firqatun najiyah tentang golongan yang Dia kan sudah membaca makalah dari apa yang kami sampaikan ini. Ada yang sudah membaca karena makalah ini sudah saya kirim ke panitia, panitia sudah menyebar via email kepada bapak-bapak. Ada yang sudah membaca, Tolong angkat tangan yang sudah membaca. Ada hadiahnya insya Allah yang sudah membaca ini. ya insya Allah hadiahnya akan sampai kepada Bapak. Bapak siapa namanya? Abu? Abu Aufa. Alhamdulillah. Satu yang baca yang lainnya. Bapak-bapak, mungkin bapak-bapak sibuk semuanya ya jadi gak sempat membaca nggak apa kalau gitu saya akan sampaikan dengan lengkap di tempat ini. Mudah-mudahan waktu mengizinkan untuk menyelesaikan maka tentang akhir Fatul Najiyah. Para hadirin, semoga Allah memberikan berkah kepada saya dan kepada Anda semuanya. Berbicara tentang firqah yang artinya golongan. Kita akan melihat di masa sekarang ini. Perpecahan umat Islam. Kesian melihat keadaan saudara-saudara kita. Lemah, hina, bahkan dibantai di mana-mana. Kesian umat Islam. Ada dua kekuatan yang menyerang umat Islam. Yang pertama kekuatan dari luar, kekuatan asing, di mana mereka melihat agama Islam adalah agama yang pernah jaya menguasai dunia. Dan Islam adalah agama yang benar. Mereka harus memerangi Islam dengan segala cara. Agresi militer mereka kerahkan Perang surat Sara terus dijalankan lewat media massa dan media cetak. Itu kekuatan asli. Di dalam tubuh umat Islam ada keretakan yang sangat besar Keretakan itu sangat berbahaya sekali dengan munculnya golongan-golongan, sekte-sekte, orang-orang yang menamakan dirinya nabi-nabi baru muncul di negeri-negeri Islam. Dan perlu diketahui bahwasanya kekuatan asing itu tidak akan bisa menguasai Islam pada umumnya kecuali lewat sektor-sektor dan golongan-golongan nyeleneh yang ada di tubuh umat Islam. Anda ingat, Tatar, Mongolia pernah menguasai negeri-negeri Islam bahkan Baghdad pada berabad-abad yang lalu pada abad keempat atau kelima Hijriah pernah jatuh di tangan mereka oleh bantuan siapa? Ada salah satu pejabat di pemerintahan orang Syiah pada waktu itu. Jatuh Baghdad lewat tangan orang apa yang terjadi sekarang di Irak juga tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi. Sekte-sekte Islam memiliki peran menghancurkan umat Islam dan kesatuannya. Di India, Inggris bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ingin menguasai India. Tapi tidak berhasil. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat satu boneka yang berpayung dengan Islam yang namanya Ahmadiyah dibangun di sana, ciptakan di India untuk menghancurkan umat Islam. Dia berpayung dengan Islam, tapi ajarannya sesuai dengan yang diminta oleh bos Inggris pada waktu itu. Dan sampai sekarang Ahmadiyah atau Perjanjian satu-satunya golongan yang memiliki channel televisi di Inggris sampai saat ini. Lewat sana, Inggris menyebarkan Ahmadiyah ke negara-negara jajahannya. Kemana? Ke Afrika. Di Afrika disebar, Malaysia juga masuk. Disebarlah boneka ini untuk menghancurkan umat Islam. Maka cara untuk mengalahkan kekuatan asing adalah dengan memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, mengajak umat Islam untuk kembali kepada kebenaran. Kalau tidak, nggak mungkin golongan-golongan ini akan bersatu untuk menyerang orang-orang kafir itu nggak mungkin. Karena semua saling benci ya sama mereka. Hadirin yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang terlintas ketika saya menulis makalah ini yang pertama, apakah perpecahan yang terjadi di antara umat Islam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang banyak sekali di medan dakwah di Indonesia, di negara-negara lainnya, mereka semua benar. Sehingga kita berhak untuk berafiliasi dengan siapa saja. Kita bergabung dengan siapa saja, boleh. Selama berpayung dengan payung Islam, oke okay, kita masuk. Mau Ahmadiyah, mau Islam liberal, mau apa. Selama pakai nama Islam, kita boleh bergabung dengan mereka. Atau di antara golongan-golongan yang ada, yang benar itu hanya satu. Dan itu yang harus kita ikuti. Pertanyaan berikutnya, kalau memang yang benar itu satu, siapakah kita agar kita bisa mengetahui dan kita bisa bergabung dengannya dengan golongan yang bahasa Arabnya disebut al-firqatun najiyah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala Allah menghendaki terjadinya perselisihan perpecahan yang kita lihat Allah menghendaki terjadinya karena apa? Tidak mungkin di bumi Allah ini terjadi sesuatu yang Allah tidak menghendakinya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah menghendaki terjadinya perselisihan itu dan perselisihan adalah sunnatullah dalam kehidupan ini. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118 sampai 119, "Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidatan ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم Kata Allah yang artinya Andai Allah berkehendak Pasti Allah akan menjadikan umat itu umat yang satu Tapi tidak Kehendak Allah tidak Wala Orang-orang itu akan terus berselisih akan terus berbeda pendapat, akan terus berpecah belah illa man rahimah rabbu kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa mereka yang tidak berselisih walidzalika khalaqahum untuk itulah Allah menciptakan mereka jadi perpecahan yang ada dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini menceritakan atau mengomentari ayat ini bahwasanya umat manusia akan terus berselisih dalam agama mereka. Dalam akidah umat manusia akan terus berselisih dalam pendapat mereka, dalam akidah mereka, dalam sektor-sektor mereka, dalam tawajuhan mereka, mereka akan terus berselisih. Illa man rahimah rabbu. kecuali yang Allah beri rahmat kepada mereka. Perselisihan itu bukan hanya terjadi dalam pendapat, tapi dalam ciptaan Allah yang lainnya. Ada malam, ada siang, ada perempuan, ada lelaki. Kira-kira kalau semuanya laki-laki gimana bapak-bapak? Bisa hidup? Gak bisa hidup. Allah ada perselisihan. Adapun perselisihan dalam masalah agama yang Allah kehendaki terjadinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan kepada para sahabatnya dalam wasiatnya, "Fa'innahu may ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathira." Kata Rasul, siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak banyak itu Rasul menginformasikan kepada kita dan buktinya yang kita lihat sekarang perselisihan terjadi di semua aspek kehidupan dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah politik, masalah semuanya umat Islam menghadapi perselisihan yang banyak sekali. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW menggambarkan perselisihan ini dengan lebih nyata, lebih konkret. Beliau mengatakan, "Iftaraqatil Yahudi. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya Rasulullah mengatakan iftaraqatil Yahudi. ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة Kata Rasulullah SAW orang-orang Yahudi itu mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Jangan dikira orang Yahudi itu satu golongan. Anda melihat keributan di Tel Aviv keributan yang terjadi di Israel mereka juga bentrok antara golongan-golongan Yahudi bentrok ada Yahudi sayap kanan, sayap kiri, macam-macam dan mereka memang berpecah belah jadi 71 golongan kata Rasul SAW Ustarakati Nasara dan orang-orang Nasara umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan Mungkin kalau Anda melihat ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Ortodok dan masih banyak yang lainnya. Dan itu ada di negeri-negeri mereka. Mungkin kalau di Indonesia kita melihat ada Protestan dan Katolik saja, tapi di negeri-negeri mereka setiap golongan orang-orang yang Nasrani itu memiliki gereja sendiri-sendiri. Tapi yang sangat menyakitkan hati umat Islam umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan subhanallah dan kita melihat golongan-golongan bagaimana umat Islam terkotak-kotak satu sama lain saling mengkafirkan dan itulah yang terjadi hadirin Allah Subhanahu wa taala Allah menghendaki terjadinya perselisihan dan perpecahan tapi Allah tidak meridhoinya. Ada perbedaan antara menghendaki dengan meridhoi. Allah menghendaki terjadinya kekufuran di bumi. Banyak orang-orang kafir. Banyak orang-orang menyembah patung. Tapi apakah Allah meridhoinya? Tidak. Buktinya Allah sediakan neraka buat mereka yang kufur. Begitu pula perselisihan yang terjadi itu atas kehendak Allah SWT dan itu sunnatullah. Tapi Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya, Allah tidak menyukainya. Maka dari itu di banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah memperingatkan umat Islam agar mereka jangan berselisih. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 105 Allah berfirman, "Wala takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم kata Allah jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah yang berselisih setelah datangnya hidayah bayina petunjuk kepada mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Untuk memperingatkan jangan sampai kalian orang-orang yang beriman berpecah belah seperti mereka. Karena apa? Ulai lahum azabun azim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Suatu tanda bahwasanya Allah tidak meridhai perselisihan. Di ayat lain di surat Ar-Rum ayat 31 32 Allah berfirman wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun kata Allah janganlah kamu termasuk orang-orang atau menjadi orang-orang yang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka orang-orang musyrik macam-macam Anda melihat ibadah mereka ada yang nyembah Lat, ada yang Uzza, ada yang menyembah kurma yang kalau lapar dia makan. Mereka saling ribut, saling bunuh. Mereka menjadi sekte-sekte yang banyak kullu hisbin mana ladaihim mereka. dan setiap golongan senang dengan apa yang mereka miliki. Jangan seperti itu. Berarti Allah tidak suka di ayat lain Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bersatu. Satu pertanda bahwasanya kita dilarang untuk berpecah belah. Dalam surat Al Imran Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jami'an semuanya bersama-sama la tafarraqu dan jangan berpecah belah. Dalam ayat ini ada satu hikmah yang sangat indah sekali. Kalau kita berada di lapangan bola, lapangan bola atau di alun-alun ada sepuluh golongan. Dibagi-bagi ada sepuluh kelompok. MC-nya ngomong, ayo semuanya bersatu. Kira-kira bergabung sama yang mana? Ada 10 golongan yang satu ngomong, oh kita ini sudah tua-tua katanya. Kalian yang muda gabung sama kita. Yang muda-muda ngomong, wah bapak-bapak tua kan nggak pernah sekolah, kita kan sekolah lebih pinter, bapak gabung sama kita. Yang lainnya ngomong, wah di antara kita ini orangnya ahli-ahli semua, jadi kalian harus gabung dengan kita. Dengan siapa akan bergabung? Dengan siapa golongan yang banyak ini akan bersatu? Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah. Bergabunglah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ikut saya, enggak ikut Ustaz enggak ikut siapa-siapa. Ikut tali Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berada, bersatulah. Bergabunglah, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya di tanah. Khatta khattan mustaqiman. Ia bikin garis lurus. Kemudian beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Rasul membuat garis-garis di kanan dan kiri garis yang lurus ini. Wahabi subul. Inilah jalan-jalan ada kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Di setiap garis-garis ini yang jalan-jalan setan ini, jalan kecil-kecil ini, ada setan yang mengajak kalian. Fala tattabi'us subul. Kemudian Rasulullah membaca ayat wa anna hadha صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون itulah jalan yang lurus jalan yang dititi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini jalan yang lurus ikuti jalanku Jangan ikuti jalannya bulan, wala alan. Ikuti jalan firur, jangan ikuti jalan yang lainnya. Kalau kalian ikut jalan yang lainnya, fata farraqa bikum an yang terjadi seperti sekarang umat Islam berpecah belah karena semuanya pada memilih jalan masing-masing. Semuanya punya syekh masing-masing. Semuanya punya ustadz masing-masing semuanya punya kiai masing-masing yang kalau ditanya wah ini menurut syekh saya seperti ini semuanya masing-masing maka Rasulullah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman Rasulullah membaca ayat ini ini jalan yang lurus ikuti jalan ini. ini pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya perselisihan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya perselisihan dan perpecahan dilarang. Di antaranya hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan kalau beliau mau sholat Rasulullah menepuk memegang pundak-pundak para sahabatnya kemudian beliau mengatakan istau wala tahtalifu fatakhtalifa qulubukum kata Rasul luruskan sof kalian rapikan sof kalian samakan sof kalian dan jangan berselisih fatakhtalifa qulubukum hati kalian akan berseberangan berselisih pula bayangkan ketika sholat anda melihat sendiri di Indonesia kita kalau sholat jamaah di Indonesia itu jaraknya jauh-jauh semua punya senjata yang mahal, yang gede. Kalau anda injak, dilihat anda. Betul nggak? Kalau anda mungkin bajunya nggak bagus, mau berdiri di samping orang kaya, nggak enak anda ya Allah katanya. Baju kukusan, sedangkan ini bajunya bagus. Akhirnya menjauh. Atau orang kaya itu yang menjauh dari anda ketika anda berusaha meluruskan sok. Subhanallah. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyamakan sholat? meluruskan suatu kali satu hati akan berpecah belah berselisih Ulang dari masjid gondok wah bapak ini nggak tahu sama sunnah katanya saya mau rapatkan malah menjauh Jadi, itu yang terjadi bayangkan dalam sop saja kita dilarang begitu samakan sopan di depan Allah tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin bahkan bisa jadi yang pakai sandal jepit lebih mulia dari yang pakai sepatu yang mahal karena ukurannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah kalian harus mengikuti jemaah harus bersatu harus bersama-sama wa iyyakum wal furqah Hati-hati dengan pekerjaan. Hati-hati kalian kata Rasulullah SAW. Rasulullah ini sangat cinta kepada umatnya. Sangat sayang kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara. Untuk itu Rasulullah SAW memberikan ujangan-ujangan, wasiat-wasiat agar kita selamat. Beliau mengatakan, Fa'inna asyaitana ma'al wahid wa huwa minal isyaini ab'ad. ومن أراد بحث الجنة أو بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة Setan itu bersama orang yang sendirian dan dia dengan dua orang jauh dalam kehidupan kita. Kalau anda jalan-jalan ke mall sendirian, sendirian jalan-jalan ke mall di Jakarta di atrium, kira-kira matanya kemana? Masya Allah. Gak ada temennya. Tapi ketika berdua, paling gak ada yang ngasih tahu. Paling gak setannya gak kuat. Wah ada temanku, masa aku berbuat seperti ini. Ya Allah Alhamdulillah aku berangkat sama teman. Mungkin kalau aku sendirian, aku bisa terjebak dalam kemaksiatan. Dalam kehidupan dunia kita merasakan. Kalau sendirian itu bahaya. Safar sendirian, berangkat, terbang ke Bali sendirian. Mau apa? Oh enggak mau siapa tapi karena sendirian setannya banyak. Maka dalam urusan agama kita harus bersama-sama. Para hadirin Allah SWT Sebelum kita melanjutkan Kenapa perselisihan dibenci Perlu diingat bahwa ada perbedaan Antara perpecahan dan perselisihan Perpecahan haram hukumnya Yang dalam bahasa Arabnya Itu haram jelas hukumnya Adapun istilah yang artinya perselisihan ada dua macam. Ada perselisihan yang boleh, tapi kebanyakan perselisihan tidak boleh, haram, seperti perpecahan. Perselisihan yang boleh adalah perselisihan dalam hal-hal yang ada ruang untuk ijtihad Seperti atahiyat sekarang. Atahiyat menggerakkannya itu kapan? Apa dari pertama kita tunjuk, kita gerak-gerakkan atau kita berhenti saja. Itu khilaf yang memang ada ruang untuk ijtihad di sana. Karena nas-nas yang ada tidak menjelaskan dengan detail masalah itu. Ada perselisihan dalam hadisnya. Contoh lain, duduk ketika at-tahiyat. Duduk ketika at-tahiyat madhab-madhab pada berbeda pendapat bagaimana duduk ketika atahiyat pertama dan atahiyat akhir dalam pandangan Imam Syafi'i mazhab yang diikuti oleh banyak umat Islam di Indonesia, duduk atahiyat pertama dengan kedua berbeda. Kalau berdua istirahat, kalau yang kalau pertama istirahat, kalau yang kedua tawarruk yang kakinya dimasukkan. Sedangkan di mazhab lainnya ada yang duduk pertama dengan keduanya istirahat sama-sama. Seperti tasyahud pertama duduknya. Tidak ada perbedaan. Dalam masa lainnya, duduk pertama dan kedua sama dengan yang terakhir. Yaitu tawarruk semua. Anda kalau ke Medina, sholat pas musim haji, Anda melihat orang-orang Afrika yang mereka mazhabnya kebanyakan Maliki itu tawarruk semua. Kadang-kadang kita susah mau atahiyat karena kaki dia seperti ini memang ada majal, ada ruang untuk ijtihad. Maka tidaklah dibenci asalkan tidak mengantarkan kepada perpecahan. Jangan gara-gara masalah duduk aja akhirnya oh kau madhabnya beda sama aku. Assalamualaikum. Mulai hari ini nggak usah salaman sama. Lah. Kalau sudah mengantarkan kepada itu haram hukumnya. Karena khilaf yang tadinya boleh mengantarkan kepada pengkotakan seperti ta'assub atau fanatisme mazhab kalau mengatakan, oh kau bukan ikut madhabku. Ma'assalamah. Tidak. Itu haram menyatakan. Hadirin Allah SWT, kenapa perselisihan dibenci oleh Allah SWT? Dibenci oleh Rasul SAW. Subhanallah. Anda kalau melihat akibat yang timbul oleh perselisihan dalam urusan dunia, jangan urusan agama, urusan harta warisan, kalau ada perselisihan di ahli waris, apa yang akan terjadi? Adik bisa saja membunuh kakak. Kemarin yang makan bareng di satu meja makan, bisa jadi keesokan harinya sudah tidak mengucapkan salam saudara gara-gara berselisih dalam satu masalah. Bukan masalah akhirat, bukan masalah agama, masalah dunia. Apa yang terjadi di Somalia ribut berselisih tentang siapa yang berhak untuk menjadi presiden apa yang terjadi mereka perang bersaudara darah umat Islam hampir tiap hari dikucurkan di tempat itu penyebabnya apa perselisihan selisih antara anak buah dengan bos apa yang akan terjadi besok anak buahnya dipindah sama bosnya ke tempat yang lebih susah. Pokoknya perselisihan bapak. baik. Perselisihan akan menyebabkan kekuatan itu runtuh, kemampuan-kemampuan hilang, menimbulkan kebencian di hati, permusuhan dan segala penyakit hati. Gara-gara berselisih itu akan tumbuh dengki sama orang itu. Gara-gara berselisih dalam masalah mungkin yang remeh. Untuk itu dilarang umat Islam itu berselisih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau pernah berbeda pendapat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa an sahabati ajma'in dalam masalah salat di Mina. Salat di Mina itu disunahkan kosong. Ketika kita berangkat haji, pada hari tarwiyah, pada ayam tasyrik, pada hari Id kita berada di Mina disunahkan untuk mengkosong. Pada waktu Utsman menjadi khalifah, Utsman merasa bahwasanya dirinya bukan musafir, dia punya rumah di Mekah, dia menyempurnakan sholat empat rakaat. Ibnu Mas'ud tetap pendapatnya dua rakaat lebih baik, lebih afdol dua rakaat itu. Karena Rasulullah mengamalkannya. Akhirnya ketika Utsman sholat, Ibnu Mas'ud jadi makmum. Ditanya sama sahabat sahabatnya, Ibnu Mas'ud kata ya Abu Abdurrahman, bukankah kosor lebih baik daripada empat? Iya. Kata beliau al khilafu syar. Perselisihan itu buruk Ada hal-hal yang kita tidak perlu berselisih. Dan kita harus mundur. Udah kalau masalahnya masalah khilafi yang tidak perlu dibesar-besarkan, yang semuanya beristihad dalam masalah itu nggak ada masalah. Karena kalau tidak keburukan yang akan terjadi yang seperti ditimpa oleh umat Islam. Kita sudah menjawab pertanyaan tentang pertama apakah perselisihan dan perpecahan itu dari Allah? Jawabannya tidak. Yang kedua, apakah boleh umat Islam bergabung dengan golongan-golongan yang ada selama mereka menghadap ke satu kiblat, berkitab dengan satu kitab, bernabi dengan Nabi Muhammad, apakah kita boleh bergabung dengan mereka? Jawabannya tidak boleh, karena itu akan tetap menyebabkan umat Islam berpecah belah. Perintah Allah harus bersatu. Karena cuma satu yang selamat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang selamat itu? Siapakah golongan yang kita berharap termasuk dari golongan yang selamat? Apa nama mereka? Apa sifat-sifat mereka? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang tadi beliau menceritakan tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Dalam hadis Auf bin Malik dan Anas bin Malik ada tambahan. Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani 72, umat Islam 73. Rasulullah mengatakan kulluha finna illa Wahida, Semuanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di neraka. Semuanya di mana? Di neraka. Illa Wahida, Kecuali satu. Rasul mengatakan wa umul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan kulluha finnar illa Wahida semuanya di neraka kecuali satu. Rasul ditanya, siapa yang satu itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal ma ana alaihi yum wa ashabi. Mereka yang meniti jalan mengamalkan Islam, menjalankan agama Allah seperti yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Yani mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini ada sebagian yang meragukan kesahihannya, tapi hadis ini sahih, disahihkan oleh ulama kibar, disahihkan oleh Al Hakim Al Khattabi, disahihkan oleh Al Imam Al Zahabi, disahihkan oleh Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Ibn Al-Iraqi, Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian ulama-ulama muasirin yang sebelumnya ash shawqani Semuanya mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini sesuai dengan kenyataan. Kalau Anda melihat macam apa mungkin ada yang mengatakan, oh bebas, semuanya nggak masuk neraka, semuanya di surga. Hadis ini salah. Kalau kita berpendapat seperti itu, berarti kita ridho dengan perpecahan. Ya sudah, biar aja perpecahan Karena apa? Karena semuanya masuk surga, ada apa kita ribut? Terus bagaimana yang perintah-perintah Allah di Al-Quran supaya bersatu? Perintah-perintah supaya jangan berpecah belah. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Benar, Allah melarang berpecah belah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tetapi anak sana man kana qablakum kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dan kita mengikuti jalan mereka mereka berpecah belah, umat Islam pun berpecah belah. Asal makna jamaah adalah hadis Anas bin Malik bahwasanya yang selamat itu ada al-jamaah. Al-jamaah pada dasarnya berarti golongan satu kelompok yang bersama-sama namanya jamaah. Kita sholat tiga orang, lima orang, sepuluh orang, disebut jamaah, kelompok yang bergabung. Tapi yang dimaksud dalam bab ini siapa jamaah itu? Apa setiap kelompok yang bergabung termasuk jamaah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Jamaah yang dimaksud adalah para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka yang mengikuti para sahabat itulah jamaah. Karena umat Islam pada waktu itu ya cuma itu. Cuma sahabat itu umat Islam pada waktu itu. Kemudian diikutilah tabi'in. Maka yang mengikuti jemaah itu dia yang selamat. Karena apa? Karena Allah ridho dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Waradu'an. Allah ridho dengan mereka. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka itu surga. Maka mereka yang selamat. Al-jamaah. Yang kedua, ma'ana alihil yawm wa sahabat. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabatku pada hari ini. Itulah jamaah. Rasulullah bersama sahabatnya adalah gambaran satu jamaah yang mengamalkan Islam dengan sunnah. Maka muncul dari sini istilah ahlus sunnah wal jamaah. Di sini ada yang ahlus sunnah wal jamaah. Bapak-bapak, ada yang ahlus sunnah wal jamaah. Ada atau tidak? Ada. Alhamdulillah ada satu bisa. Dua. Tiga. Masya Allah ada empat. Ada lima. Alhamdulillah ada lima. Lima yang termasuk ahlus sunnah jamaah yang lainnya. Ahlus sunnah jamaah Semua orang bisa saja mengaku Saya termasuk ahlus sunnah jamaah Siapa yang tidak bisa mengaku dia mencintai seorang gadis yang cantik di desa. Kalau di kampung Anda ada bunga desa, dengan mudah ya Allah, aku senang sama hari ini. Tapi apa perempuan tercinta kepada Anda? Belum tentu. Bisa jadi dia melihat Anda muak melihat wajahnya. Maka itulah mengaku-ngaku gampang. Aku harus sunnah jamaah kita kelompok organisasi ini kita dirikan dengan manhaj ahli sunnah jamaah itu tidak penting yang penting apakah ahli sunnah mengakui anda apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat mengakui bahwasanya engkau bersama mereka atau tidak itulah yang terpenting dan semua pengakuan akan gugur di pengadilan tatkala tidak ada bukti anda mengaku tanah di sebelah rumah Anda milik Anda ke pengadilan, mana buktinya? Ya, enggak ada. Katanya bapak saya milik saya. kalau katanya jangan. Itu teman Anda punya surat-surat tanah itu milik dia. Maka perlu semua pengakuan-pengakuan itu di pengadilan tatkala tidak ada bukti Begitu pula mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah mengaku menjadi firqatun najiyah tapi dia tidak berjalan di atas jalannya al-jamaah yang pertama yaitu Rasulullah dan sahabatnya maka maaf dia tidak akan termasuk dari golongan yang selamat kemudian jamaah tidak harus banyak bagaimana kalau saya pulang ke kampung saya sendirian Ustaz itu di kampung semuanya pada nyembahin kuburan. Saya sendiri yang nggak minta-minta sama kuburan. Berarti saya berselisih dengan jamaah. Dia sendirian. Jamaahnya lebih banyak yang nyembah dan memohon kepada kuburan. Jamaah saya Ustaz semuanya itu pakai jimat, nggak ada nggak pakai jimat. Ustaz. Apakah saya harus pakai jimat supaya termasuk jamaah itu? Tidak jamaah itu adalah kebenaran. Untuk itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kau sendirian. Maka jangan takut yang pulang sendirian. Dengan kebenaran jangan pernah takut. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus menjadi nabi, beliau sendirian di antara ratusan atau bahkan ribuan manusia yang semuanya membenci beliau. Tapi karena beliau membawa kebenaran, cahaya kebenaran akan Allah sampaikan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan akan sirna dengan datangnya kebenaran. Maka Apabila Anda mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sendirian Anda termasuk jamaah. Kemudian bagaimana dengan 72 golongan yang lainnya? Apakah mereka kafir? Apakah mereka kekal di dalam neraka? Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu habinar, semuanya di neraka. Ingat dalam sabda hadis tadi hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik, Auf bin Malik. Rasulullah mengatakan, ummati, umatku, mereka masih umat dan umat Islam akan masuk surga selama dia tidak berbuat kesyirikan. Selama tahun dia murni dia bakal masuk surga. Tapi kapan masuk surga? Itu yang perlu ditanyakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang kita dengar beliau ada orang yang keras mungkin ya madhabnya yang tidak demokrat atau madhabnya yang tidak sesuai dengan wasatiyatul Islam beliau mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 218 yang artinya dan barang siapa berkata 72 golongan ini semuanya telah kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama maka dia telah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhu bahkan ijma imam yang empat tidak ada mereka yang mengkufurkan golongan-golongan itu namun sebagian di antara mereka mengkafirkan satu sama lain itu yang terjadi anda kalau melihat firqatul khawarij itu mereka berpecah belah menjadi 10 sampai 30 golongan. Tiap golongan mengkafirkan yang satunya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak. Mereka tidak mengkafirkan golongan-golongan itu. Selama mereka tidak berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari agamanya, dia tetap muslim. Tapi muslim yang berbuat dosa karena menyelisihi al-jamaah. Hadirin yang Allah SWT. Kita mungkin akan break di sini karena kita akan masuk pada pembahasan tentang ciri-ciri al-firqatun najiyah. Apa saja ciri-ciri golongan-golongan yang selamat? Kita tadi sudah memahami, insya Allah para jemaah sudah bisa menangkap pesan yang akan saya sampaikan dan yang telah saya sampaikan bahwasanya perpecahan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perpecahan terus akan terjadi karena Allah menghendakinya tapi dia membencinya. Mungkin Anda agak kebingungan gimana Allah membencinya tapi kok terjadi. Sebuah contoh. Ada orang sakit dia minum obat pahit obatnya ini. Mungkin dia mau muntah gitu. Tapi dia minum. Kenapa? Kenapa dia minum? Karena dia suka sama obat itu? Tidak, dia benci sama rasa obat itu. Tapi ada hikmah-hikmah di balik obat itu. Ada harapan kesembuhan. Begitu pula perpecahan yang Allah benci ini. Ada hikmah-hikmah besar di balik itu. Tampak mana yang benar-benar mengikuti jalan Rasulullah dan mana yang sekedar mengaku-ngaku. Akan jelas siapa yang bakal menjadi penghuni neraka dan siapa yang bakal menjadi penghuni surga. Di balik perpecahan itu tampak siapa orang-orang yang imannya memang benar, ikhlas untuk Allah SWT dan siapa yang imannya kalau senang saja. Karena banyak orang kalau lagi senang beriman. Lagi ada rezeki, masya Allah. Lagi suruh sedekah pada kabur semuanya. Maka di sini Perpecahan yang terjadi perselisihan adalah untuk menampakkan hikmah-hikmah Allah yang sangat besar sekali. Kita sekarang akan membicarakan tentang ciri-ciri al-firqatun najiyah, ciri-ciri golongan selamat di antara 73 golongan yang ada Sebelum membahas masalah ciri-ciri firqatun najiyah, perlu diingat ada perbedaan antara kelompok, organisasi dan golongan. Ada organisasi yang sekedar dia membawahi masyarakat untuk mengumpulkan dana, untuk mendirikan madrasah, ya. yang bisa jadi di organisasi itu orangnya macam-macam Sedangkan golongan yang berpecah belah mereka golongan yang memiliki sistem berpikir yang berbeda, memiliki cara berdalil yang berbeda, memiliki jalan-jalan yang dia tempuh untuk menetapkan hukum yang berbeda. Sedangkan organisasi ya sekedar organisasi yang kita tahu tidak suatu lembaga yang membawahi atau mengkoordinir satu aktivitas tertentu. Adapun ciri-ciri al-firqatul najiyah, golongan yang selamat bukan organisasi yang selamat. Karena di Indonesia banyak organisasi macam-macam dan mereka bisa jadi termasuk dari golongan yang sama, bisa jadi mereka tidak termasuk dari golongan yang sama. Tentang tergantung dari bagaimana mereka berjalan ketika menjalankan agama Islam ini. Banyak sekali ciri-ciri Al-Firqatul Najiyah yang utamanya adalah mereka menjalankan Islam sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jelas. Itu secara ringkas itu ciri-ciri mereka. Ada secara terperinci mereka adalah kelompok pertengahan. Golongan Islam ini adalah ummatan wasata Allah mengatakan tentang umat Islam di antara umat-umat yang lain. kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, begitulah kami menjadikan kalian satu umat yang terpilih dan berada di tengah-tengah. Wasat itu artinya bukan sekedar tengah. Kalau Anda mungkin ada wasatul Madinah, tengah-tengah bahasa tapi wasat wau simpa, mengandung tengah-tengah dan mengandung kebaikan berada di tengah-tengah antara kelompok yang berlebih-lebihan dan kelompok yang meremehkan Firqatul Najiyah golongan yang seperti itu dia moderat tapi moderat bukan dengan definisi yang diberikan oleh orang-orang non muslim mereka melihat orang Islam moderat itu yang pakai dasi. Itu moderat. Tidak. Moderat adalah yang menjalankan Islam dengan benar. Karena agama Islam agama wasat. Agama yang tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan Islam. Tidak menyuruh orang untuk mengebom. Hal-hal yang tidak wasat. Tengah-tengah. Itu ciri pertama. Jadi Anda tidak meremehkan perintah-perintah Allah dan Anda tidak terlebih lebihan dalam beragama. Ciri yang kedua hanya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma. Di mana kelompok Islam adalah yang menjalankan Islam yang benar dan dia tahu sumber agama Islam inilah Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harap kutikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma Kata Rasulullah, aku tinggalkan buat kalian dua hal. Ya mungkin ada masukan buat ibu-ibu ya, ibu-ibu yang kesian, ibu-ibu yang bawa anak-anaknya supaya anak-anaknya dijaga, tidak rame-rame, karena memang kita kebetulan panitia tidak menyediakan tempat penitipan anak jadi terpaksa ibu-ibu diminta untuk menjaga anak-anaknya sendiri-sendiri supaya tidak ribut karena ada di antara ibu-ibu yang tidak dengar dengan suara ini atau ceramah ini. Itu yang diminta oleh panitia. Mudah-mudahan ibu-ibu mendengar dan menjalankan permohonan panitia ini. Kembali kepada sandaran al-firqatul najiyah ahlu sunnah wal jamaah apa pegangan mereka Al-Quran dan sunnah dan ijma Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa yang beliau tinggalkan itu dua dan kalau kita berpegang teguh dengan keduanya telah kita lupa cuma yang perlu dipahami semua golongan yang ada mereka mengatakan kita juga sandaran kita, dalil yang kita gunakan Al-Quran dan Sunnah. Sama. Bagaimana membedakan antara firqatul najiyah kalau semuanya ngaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada syarat ketiga, yaitu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Apakah dengan akal saja? Apakah dengan pendapat Syekh yang ada di Jakarta atau dengan pendapat Syekh yang ada di Al-Azhar atau dengan pendapat kiai yang ada di Banten atau dengan pendapat siapa? Bagaimana memahami Quran dan Sunnah ini? Yang pertama, firqatullah dia adalah menjalankan Islam sesuai yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka untuk memahami Quran dan Sunnah adalah pemahaman para sahabat Kenapa? Mereka orang-orang yang melihat Quran itu. Mereka orang-orang yang melihat tatkala Rasulullah menyampaikan hadis-hadis. Mereka pasti lebih paham daripada saya atau daripada kiai-kiai yang datang setelah mereka. Ulama-ulama datang setelah mereka. Tidak mungkin mereka akan memahami seperti para sahabat memahami ayat dan sunnah Rasulullah. SAW. Allah Subhanahu berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadanya petunjuk. Menentang Rasul neraka jelas. Ya. Tapi Allah tambahkan di ayat ini ويتبع غير سبيل المؤمنين dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Siapa yang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman di ayat ini yang pertama masuk adalah para sahabat. Karena mereka yang beriman yang lainnya belum pada lahir. Maka nuwali imatallah. Allah akan palingkan dia karena berpaling dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di jalan selain yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jahannam dan kita akan masukkan dia ke jalan neraka jahannam. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan pendapat di antara ahli sunnah jamaah dengan golongan-golongan yang lain. Al-Firqatul Najiyah ini mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan menurut saya. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kalau terjadi pertentangan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah, kembali kepada al quran Karim dan kembali kepada Rasul, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kalau ada perbedaan pendapat, oh, oh kita minta pendapat hakim atau apa saja. Mereka meminta pendapat Allah dan Rasul karena Al-Quran sempurna. Semua urusan Islam sudah dijelaskan disempurnakan pula oleh hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Firqatul Najiyah tatkala ada pertentangan dari perselisihan pendapat, ia tidak mendiamkannya, tapi dia mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul SAW juga menjelaskan sekali hadis yang tadi kami bacakan hadis Arbad bin Sariyah telah mengatakan Fa'inna umayya'ish minkum ba'di Barang siapa yang hidup setelah aku Maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali Jalan keluarnya apa? Itulah kecintaan Rasul pada umat Beliau memberikan informasi tentang satu problematika yang akan terjadi tapi beliau juga memberikan solusi bagaimana jalan keluar dan masalah yang ada. Solusinya apa? Fa'alaikum disebut. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد dan kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ar rasyidin setelahku yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum muhdatsatil umur hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru fa inna kullu muhdatsatin bid'ah semua yang baru dalam konteks agama ibadah bid'ah kata Rasulullah SAW wakul Wasallam bid'ah yang dalalah dan semua bid'ah itu sesat kata Rasul jadi ahli sunnah jamaah Ketika terjadi perselisihan, dia kembali kepada Quran dan Sunnah, ribut masalah bid'ah. Oh, ini bid'ah hasanah ada bid'ah dolar katanya ulama. Sudah jangan itu. Kita kembali kepada Sunnah. Karena bid'ah akan memperpecah belah umat. Anda bersikeras mengatakan ada bid'ah hasan. Saya bersikeras mengatakan tidak ada bid'ah hasan. Oke, mulai saat ini tidak akan berteman. Caranya bagaimana? Paling tapi sunnah. Ayolah, kita ikuti sunnah Nabi. Sunnahnya itu gimana? Kalau kau berpendapat ada bid'ah hasan, oke itu pendapatmu. Tapi kita supaya bersatu, coba kembali kepada sunnah. Karena dengan kembali pada sunnah umat Islam akan bersatu. Anda melihat sekarang bid'ah bid'ah yang terjadi di masyarakat semuanya mengaku bid'ah hasan. Yang satu mengatakan bid'ah itu sesat. Apa kira-kira mereka akan bersatu? Tidak mungkin. Maka caranya adalah kembali kepada sunnah Rasul SAW. Kalau berpendapat bid'ah sudah, namanya bid'ah jangan diikuti sudah. Karena Nabi mengatakan bukan fa'alaikum bibid'atin hasanah, ikuti bid'ah bid'ah yang baru tidak Nabi mengatakan hal itu. Ikuti bid'ah bid'ah yang baik tidak. Nabi katakan fa'alaikum bi sunnati. Ikuti sunnah Cukup. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين yang بعد ikuti sunnah sunnah para khulafa rasyidin mahdiin min ba'd. Kemudian yang keempat, ciri-ciri al-firqatul najiyah. Mereka adalah orang yang paling mengenal dengan sunnah Rasul SAW. Mereka paling cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah buktikan kecintaan anda kepada Rasul SAW. Dengan apa? Dengan mempelajari sunnahnya dan menjalankan. Jangan semua dikira-kira. Oh menurut saya baik Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mendengar salah satu temannya Bertin. Kemudian setelah Bertin dia mengatakan Alhamdulillah wassalatu ala rasulullah. Apa kata orang itu? Alhamdulillah dan salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar langsung menegur orang ini. Kata dia, wa ana aku Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah dan aku juga berkata segala puji bagi Allah dan salawat untuk Rasulullah. Lakin laisa hakadha allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam tulisan bersin nggak seperti ini Nabi mengajarkan kepada kita. Belum mengajarkan kepada kita untuk membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Orang ini nambahin apa? Nambahin salawat. Alhamdulillah wassalatu ala rasulullah. Ibnu mengatakan iya betul. Segala puji bagi Allah dan salawat untuk Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak seperti ini mengajarkan kepada kita kalau tadi versi. Maka bentuklah ahli sunnah jamaah. Mereka benar-benar mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya setelah makan apa yang disunahkan dibaca apa alhamdulillah oh saya kepingin setelah makan itu baca surat al-fatihah kan lebih sempurna surat fatihah surat yang paling baik boleh nggak jawabannya kita baca al-fatihah tapi tidak seperti ini Rasulullah mengajarkan kepada kita Rasulullah mengajarkan alhamdulillah illadzi at'amana wa saqana wa sampai seperti itu ahli sunnah jamaah dipraktekkan oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain dalam masalah bagaimana ahli sunnah mengikuti sunnah Rasul Wasallam. Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala pernah mendapati di Madinah orang setelah sholat subuh sholat sunnah sholat sunnah banyak banyak dia sholat sunnah ditegur oleh Ta'ajud. Kenapa kau sholat sunnah setelah sholat subuh? Padahal kan ada larangan sholat sunnah setelah sholat subuh. Kata orang yang tegur tadi, ayu azibuni Allah ala sholat. Apakah Allah akan memberikan azab kepadaku karena aku mendirikan sholat? Bayangkan. Apakah Allah akan mengazabku karena aku mendirikan sholat? Kata Ibnu kata Sa'id bin Nasib, "Yu'adzibuka ala khilaf sunnah." Allah akan memberikan azab kepada karena kau menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat, amalan-amalan baik ada tempat dan waktunya kapan dikerjakan. Jangan karena semangat Anda lagi dapat rezeki, oh aku mau sholat sholat sholat asar 12 rakaat." Ya. Anda mungkin tadi baik sholat, saya bersyukur kalau Allah SWT tapi ahli sunnah tidak. Al-Firqatul Najiyah, dia mengikuti sunnah Rasul. Gimana Rasul mengajarkan? Yang diajarkan dapat rezeki, sujud syukur. Sujud syukur. Kan cuma sujud. Kalau saya sholatkan lebih afdol. Sudah. Ahli sunnah tidak seperti itu. Dia benar-benar terikat dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ciri-ciri kelima. Mereka adalah senantiasa menjaga tauhid. Ahli sunnah jamaah selalu menjaga tauhid dia, memulihkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah seperti jalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda melihat dakwah yang dimulai dengannya para rasul menyeru kaumnya kepada kepada tauhid. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diutus di Mekah mengajak orang untuk salat? mengajak mereka untuk mengeluarkan zakat. Tidak. Yang pertama adalah tauhid. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, beberapa hari sebelum meninggal dunia, beliau tetap mengingatkan umatnya dengan masalah tauhid. Salah satunya masalah kuburan. Ummu Salma menceritakan bahwasanya di di Ethiopia gereja-gereja itu penuh dengan gambar-gambar pastor-pastor yang meninggal dunia. Kata Rasul SAW. Alaihi Wasallam, La'anallahu Yahud wal Nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim wa salihihim Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka. Orang-orang soleh di antara mereka masjid. Karena mereka berpikir, oh kalau kuburan ada masjidnya ini atau masjid ada kuburannya ini doanya lebih mustajab. Tiga, ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk memulihkan tahun. Begitu pula Rasulullah Jamaah. Dakwah dia yang pertama dimulai dengan tauhid, mengajak orang untuk memurnikan tauhid. Kenapa? Karena anda walaupun seribu kali melaksanakan ibadah haji, satu triliun sedekah yang Anda keluarkan. Tauhid Anda tidak pernah, Anda pernah berbuat kesyirikan. Maka jangan pernah mengharap akan diterima amalnya. Allah mengatakan kepada Rasulullah, "La in asyrafta la yahbatanna amal wa la takunanna min Muhammad, anda kata kau berbuat syirik, Muhammad yang seolah-olah bengkak kaki. Andai kata berbuat kesyirikan layak pohon amal, semua amalmu akan gugur dan kau akan menjadi para panitia. Dan itu bagaimana dengan kita? Jadi dirinya ahli sunnah mereka menjaga tauhid dan berdakwah kepada tauhid. Yang keenam, ahli sunnah jamaah atau al firqatun najiyah, golongan yang sama tidak memiliki imam yang diagungkan, yang dikultuskan yang perkataannya akan dijalankan. Apa yang dia katakan, apa katanya dia betul. sunnah hanya memiliki satu orang yang perkataannya tidak bisa ditolak. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al quran Najah golongan yang selamat tidak akan berkata, oh katanya guru saya, katanya Rasul. Itu al-firqatul najiyah. Dan Anda kalau bertanya kepada seorang ustaz minta amalan di Indonesia kan banyak orang minta amalan kepada gurunya. Jangan minta amalan kepada gurunya. Datang ke gurunya bertanya, "Guru, ustaz, kiai, tolong saya dikasih amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin anda nggak bisa baca. Anda minta sama guru amalannya Rasulullah tunjukkan kepada saya. Kalau Rasulullah kena musibah itu apa yang dibaca? Karena banyak orang saya punya paman sendiri Ya, ada masalah di keluarga berangkat ke seorang ustaz sama ustaz dikasih amalan amalannya baca kulhullahu ahad 2300 kali di masjid Sunan Ampel karatnya di Surabaya subhanallah amalan itu dari siapa dari Rasulullah Makanya kalau Anda mau bertanya, Ahlu Sunnah tidak memiliki imam yang perkataannya kalau dia berkata selesai. Tidak. Rasulullah. Dan itu terjadi di zaman sahabat, zaman tabi'in. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah memberikan fatwa kepada tabi'in kepada teman-temannya tentang satu masalah. Akan tetapi fatwa itu ditentang oleh mereka karena Abu Bakar dan Umar Orang tahu itu Abu Bakar dan Umar kok berbuat seperti ini Apa kata Ibnu Abbas Yusyiku an tanzila alaikum hijaratun sama Hampir-hampir batu itu turun dari langit Allah murka kepada kalian Aku lakum qala Rasulullah Aku katakan kepada kalian Nabi bersabda Nabi berkata Oh membantahnya dengan Allah Abu Bakar, Allah Umar. Bayangkan. Tidak, tidak boleh kita membantah perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu para imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada yang nyuruh hidupnya untuk mengikuti segala perkataan. Bahkan semua mengatakan Idza sahal hadis bahwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhab. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Idza wajadtum qawli yukhalif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu bi qawli ardhal hal." Kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, buang pendapatku ini ke tembok. Begitu mereka mengatakan. Maka ingat kalau Anda benar-benar ingin menjadi berkat najiyah, tidak ada guru yang perkataannya semua diterima. Karena Karena semua bisa salah. Yang tidak bisa salah yang dijaga sama Allah dari kesalahan cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, al-firqatun najiyah mereka meninggalkan perseteruan dalam masalah agama. Mereka masuk Islam secara sempurna, tidak separuh-separuh. Itu sifatul najiyah. Jangan kalau enak mau, kalau tidak enak nggak mau. Kalau suruh berbuka puasa, wah seneng. Kalau suruh puasa, wah kalau puasa susah deh. Kalau buka itu seneng. deh. Lah harus terima Islam secara sempurna. Dalam masalah hal haram tidak perlu diperdebatkan. Kalau sudah jelas Allah mengatakan haram ya sudah. Jangan mengatakan oh babi ia memang haram di Al-Quran, tapi dulu kan tidak ditemukan bagaimana cara mengolah babi supaya tidak berbahaya. Sekarang sudah ada. Tidak. Kalau sudah Allah mengatakan haram, haram dunia. Kemudian yang kedelapan, mereka mengagungkan salafus soleh. Mereka menghormati para sahabat. Mereka meneladani dan menjadikan mereka sebagai figur dalam kehidupan ini. Al-Firqatul Nasya. Kenapa? Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya para sahabat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan radhiyallahu anhu. Maka mereka yang lebih berhak untuk jadi figur buat kita mereka melihat bagaimana Rasulullah berbuat dan mengamalkan Islam. Maka terus kita ikuti. Mereka yang mengikuti salafus soleh kita ikuti dia, karena dia mengikuti salafus soleh, bukan karena kepribadian dia. Dan hati-hati menjadikan figur orang yang masih hidup. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana mustanna, falyahtanna biman qatla." Barang siapa yang ingin mencontoh menjadikan seseorang sebagai figur suri tauladan faliyastan nabi man khotma. maka hendaknya lah dia menjadikan sunnah atau mengikuti sunnahnya orang-orang yang sudah mati. Fa innal hayya la yu'minu Orang yang masih hidup itu tidak ada jaminan dia mati dalam keadaan bisa jadi mungkin ada seorang ustaz yang anda banggakan anda senangi suatu saat ternyata dia korupsi. Apa yang akan terjadi? Itulah manusia ketika hidup tidak selamat dari fitnah. Maka kalau Anda mencari hidup, ikuti Rasulullah, ikuti para sahabatnya, baca sejarah para sahabat. Insya Allah kita akan mendapatkan figur yang paling indah. Kemudian yang ke sembilan, mereka menolak penampilan dalam nas-nas dan urusan-urusan agama jangan ditakwilkan menurut akal kita kalau sesuai dengan akal kita kita terima kalau tidak wah kayaknya nggak masuk akal jangan apabila Allah berfirman dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih pasti benar hadis sebab hadis tentang lalat dalam riwayat Bukhari Rasulullah menjelaskan apabila lalat masuk ke minuman atau makanan kalian maka masukkan lalat kalian rumis masukkan kemudian buang lalat karena kata Rasul salah satu sayap lalat itu ada penyakit Jadi satunya ada penawarnya penawar racunnya banyak orang-orang muslim baik sebagian ada yang di kedokteran mereka menolak hadis ini karena akal mereka tidak masuk apa kata dia bagaimana lalat yang dia itu sudah pergi ke tempat-tempat yang kotor kemudian masuk ke makanan kita kita masukkan dan kita buang kita boleh meminumnya Kalau masuk itu sudah bakterinya jelas banyak di makanan itu tolak hadis Kira-kira boleh nggak kita menolak hadis? Tinggal lima menit, subhanallah. Gak boleh. Kita jangan menolak dengan akal kita karena tidak masuk dengan akal kita. Ukurannya kebenaran itu bukan akal Anda, bukan akal saya. Karena di dunia ini ada berapa akal Jutaan orang yang punya akal. Kalau semua mengatakan, oh menurut akal saya tidak bisa diterima. Menurut akal saya bisa diterima. Ya akhirnya akal saja bisa berubah. Pada waktu umur 20 tahun, akal Anda berbeda dengan ketika Anda umur 40 tahun. Mungkin hal yang Anda anggap 20 tahun itu bagus. Ketika umur tahun Anda melihat sebenarnya saya tidak harus melakukan hal itu. Jadi ukuran kebenaran adalah wahyu. Kalau itu sudah benar, dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Dan terbukti kedokteran membuktikan bahwasanya memang saya sayap ada penawarnya. Baru oh iya, kalau itu saya terima. Dia tidak bisa menerima itu. Karena keimanan kita, keimanan dia bukan karena sabda Rasul, karena kedokteran. Keimanan kita karena itu sabda Rasul dan itu wahyu ilahi. Di antara sifat kita atau ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah mereka tidak menjadikan mimpi sebagai dalil ada orang wah saya mimpi seperti ini katanya kiai saya boleh karena dia mimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katanya hadisnya sahih tidak tidak bisa hadis disohhikan dan disohhikan lewat mimpi karena yang datang dalam mimpi bisa setan dan iblis sebenarnya bisa kemudian antara Sifat lainnya mereka adalah orang-orang yang sabar dan tata mempertahankan kebenaran yang mereka bawa dan terbukti Anda melihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal beliau disiksa agar mengatakan Quran itu makhluk tapi beliau mengatakan datangkan kepadaku ayat dari Al-Quran Karim atau hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan itu aku kan berkata dengan beliau disiksa bertahun-tahun beliau tetap bertahan di atas kebenaran karena kebenaran memang patut untuk mendapatkan korban dari diri kita walaupun nyawa menjadi korbannya dan masih banyak yang lainnya kita sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah al Najiyah dan Al-Firqatul Najiyah ini akan terus ada sampai hari kiamat sampai hari kiamat karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan lainnya la tazalu ta'ifatun min ummati على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذل من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك akan tetap ada golongan yang Allah akan membantu mereka mereka golongan yang berada di atas kebenaran tidak membahayakan mereka orang yang menghina mereka, melecehkan mereka, mereka akan tetap ada sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang selamat itu. Syaratnya kita harus melihat apakah aktivitas kita, amalan kita, perkataan kita sudah sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh-jauhkan dari pikiran anda bid'ah hasanah, jangan dulu sama sunnah Nabi itu banyak yang perlu amalkan, Anda jangan berpikir untuk berbuat diri. Kalau semua sunnah Nabi sudah Anda amalkan dan masih ada waktu kosong, boleh Anda berpikir tentang diri. Tapi tidak akan ada waktu kosong. Karena ada lebih seribu sunnah Nabi dalam 24 jam. Lebih seribu sunnah Nabi. Berapa yang sudah kita Wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan itu benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah itu berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab.